الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سكت على بعيره وقد أضله في أرض muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fan falatat fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa ayisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatih فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح Dari riwayat Anas bin Malik dikatakan khadimi Rasulullah. Beliau adalah orang yang khidmat kepada Rasulullah. Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah SAW asyara sinin. Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'al lima fa'altahu wa la li syai'in taraktuhu lima lam taf'alhu wa la dibajan wa la hariran alyana min kafi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis kata Anas Malik aku ni sepuluh tahun khidmat sama Nabi jadi khodamnya Nabi melayani Rasulullah di rumahnya belum pernah Nabi itu negor terhadap sesuatu perbuatan yang aku lakukan. Eh Anas, kenapa engkau melakukan? Selama 10 tahun ini. Dan belum pernah aku meninggalkan sesuatu ditegur oleh Nabi, kenapa enggak kamu melakukan ini? Segala sesuatu Nabi menyatakan kalau sudah terjadi, magudir faal, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Di ibarat misalnya ngangkat piring pecah, nggak pernah ditegur. Kenapa kamu begini nih? Nggak bisa ngangkat dengan baik, enggak boleh. Udah-udah, takdir, takdir, pasti terjadi. Jadi begitu 10 tahun, sama khodamnya itu nggak pernah Nabi itu selama 10 tahun pun menyakiti. Sallallahu alaihi wasallam. Menyinggung perasaan yang nggak pernah. Anas bin Malik menyatakan aku belum pernah memegang sutra sehalus telapak tangan Rasulullah. Aku belum pernah mencium minyak misik sewangi daripada keringat Rasulullah SAW. Oh, luar biasa. Untung Anas bin Malik ini ya, khidmat sama Nabi SAW. Kemudian diceritakan di sini Anas bin Malik Rasulullah bersabda lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah itu benar-benar lebih senang menerima tobat hambanya min ahadikum daripada seorang di antara kamu sakata ala bairihi yang jatuh daripada untanya, kendaraannya. Waqad adallahu dan benar-benar telah meninggalkan dia itu untanya ya, e, mencari-cari dia untanya yang hilang. Jadi jatuh dari unta, untanya lari, hilang. Fi ardi falatin ada di tanah lapang. Riwayat Muslim, Allah itu lebih senang bergembira dengan menerima tobat hambanya hina yatub ilaih ketika hamba itu bertobat kepada Allah min ahadikum daripada seorang di antara kamu karena ala rahilati ia ada di atas kendaraannya bi ardi falatin ada di satu tanah lapang padang pasir gitu fan falatat minhu maka lari hmm, menghilang itu kendaraannya darinya wa alaiha padahal di atas kendaraan tadi itu ta'amuhu wa syarabuhu ada makanan dan ada minumannya fa maka dia mencari-cari itu kendaraannya Faisa maka dia putus asa minha daripada rahilatihi daripada kendaraan tadi itu. Fa'ata syajaratan maka dia mendatangi satu pohon fattaja'a fi dhilliha maka dia berbaring ada di naungan pohon tadi itu. Waqad aisa min rahilatihi benar-benar dia telah putus asa daripada kendaraannya. Fa bainama wa kadzalik maka di antara dia dalam keadaan demikian itu Ida huwa maka ada dia tadi itu biha dengan kendaraannya qaimatan berdiri kendaraannya indahu badannya. Kok kendaraan itu udah dicari di mana-mana nggak dapat? Moro-moro ucu-ucu kata orang Jawa. Ada di mukanya dia. Fa akhadha bi khitamiha maka dia mengambil dengan kendali itu rahilatihi kendaraannya. Tsumma kemudian dia berkata min syiddatil farah daripada sangatnya bahagia Allahumma anta abdi wa ana abduk wa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk wahai Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu akhta'a dia salah min syiddatil farah karena sangat bahagia jadi ini gambaran ini kalau ada orang misalnya musafir bawa bekal cukup udah ya rotinya ya airnya semuanya Sampai di padang pasir nggak ada orang sama sekali. Mungkin ngantuk atau apa jatuh dia dari kendaraannya. Terus untanya lari dari dia, kejar sama dia tambah jauh. Wah. Udah hilang dah unta tadi itu. Tak ini orang payah, apa yang ditunggu ini? Mau meneruskan perjalanan masih berbulan-bulan. Mau pulang udah berbulan-bulan. Yang ditunggu apa? Israel dah. Yang ditunggu. Dapat satu pohon yang nau ya, yang rindang gitu. Kelas, anda mau istirahat sini sampai mati dah. Putus asa dia. Siapa lagi yang bisa menyelamatkan saat itu? Udah payah, udah kehausan, udah lapar. Dia tidur. Pasrah dah. Eh, Turun sebentar, bangun, kendaraannya ada di mukanya dia. Dicekel sama dia. Sampai saking senengnya, dia ngomong keliru-keliru. Dia seharusnya ngomong, Ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Terima kasih ya Allah. Ini ndak Ya Allah, engkau hambaku, engkau aku Tuhanmu. Keliru dia. Saking senengnya. Nah, Allah itu juga begitu. Kita bayangkan orang tadi itu menerima kendaraannya, mendapatkan kendaraan yang sia dia putus asa yang jauh daripada dia dari itu, senangnya setengah mati. Kenapa? Karena di situ ada kehidupan bahagianya sampai sebegitu, maka Allah lebih bahagia lagi ketika kamu jadi orang yang beriman, tobat kepadanya. Kamu berbuat dosa, maksiat, kembali kepada Allah, Allah lebih bahagia daripada keadaan hamba yang model seperti tadi itu mendapatkan kendaraan yang di situ ada bekal kebutuhannya, eh, keperluan kehidupannya yang hilang daripada dia dan muncul di hadapan dia. Oh ya, jadi luar biasa. Ini pertama bagaimana Allah itu cinta kepada orang bertobat. Allah yuhibbut tawabin. Kemudian kedua, di sini orang nggak boleh putus asa kepada Allah. Hah? harus selalu mengharapkan rahmat Allah. Inna rahmat Allah garibun minal musnin la taqnatu min rahmat eh, eh kulli ibadil kulli asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kemudian yang ketiga uh, sumpah ya yeah. untuk takkid gol itu juga enggak apa-apa boleh. Nah, buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Eh, bersumpah di sini lallahu banyak juga hadis walladzi nafsi atau yang lainnya untuk menekan ucapan tadi itu boleh-boleh asal jujur. Ya, asal jujur. Yang keempat, orang kalau keliru ngomong asal tidak sengaja itu tidak dicatat dosa. Seperti tadi itu, itu kalau sengaja murtad hukumnya. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya murtad. Tapi karena dia tadi itu tidak sengaja, huh? keliru, bukan disengaja, maka tidak dicatat dosa. alam.